Masih kita pada bab dhammul ahwa'i wal bid'ah wa ahliha. Bab tentang jeleknya hawa nafsu hawa nafsu atau lebih tepatnya jeleknya aliran-aliran hawa nafsu dan kebid'ahan-kebid'ahan dan juga orang-orangnya. Dan kita sampai pada ucapan ad Ibn Muzahim sebagaimana disebutkan dalam kitab zuhud oleh Ibn Mubarak rahimahullah dan juga dalam Az-Zuhdul Kabir oleh al Bayhaqi oleh al bahaqi dalam Dhammul Kalam dan juga dalam kitab Al-Ibanah dan Az-Zuhd. Kata Dhahhak bin Muzahib, "Ulaika yata'allamuna al-wara' amma innahu sayati 'alaykum zamanun yata'allamuna fihi al-kalam." Kata Dhahhak bin Muzahib, mereka dulu para sahabat Yata'allamuna al-wara. Mereka belajar dan mempelajari sifat wara. Wara itu takut pada Allah, malu kepada mempelajari al-kalam. Lihat ikhwan fillah azakumullah. Orang-orang terdahulu mempelajari al-wara, sedangkan orang-orang yang belakangan mempelajari al-kalam. Apa perbedaan antara al-wara dengan al-kalam? Al-wara kehati-hatian karena khawatir dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. al rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak lancang berbicara. Sebaliknya al-kalam adalah ilmu kalam, ilmu mantik, ilmu berbicara, ilmu debat. Yang tentunya bertolak belakang. Yang ini mempelajari bagaimana berhati-hati dalam berbicara. Yang ini belajar bagaimana ngomong. Sehingga mereka justru semakin lancang, semakin berani. Kalian dipelajarinya adalah ilmu kalam. Berkata al Hasan bin Atiyah rahimahullah. Ma min qawmin yuhdithuna fi dinihim bid'atan illa naza'allahu min dinihim min sunnati mislaha. Tidaklah satu kaum mengada-adakan dalam agama mereka satu kebid'ahan kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mencabut dari mereka sunnah yang sejenisnya atau sunnah yang semiripnya. Thumma la yu'iduha alaihim ila yaumil qiyamah. Kemudian tidak dikembalikan lagi kepada mereka sampai hari kiamat. Khawani bin kaum muslimin yang saya dulu para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, tabi'in belajar malu pada Allah, belajar untuk takut dan berhati-hati, jangan sampai keliru, jangan sampai salah dari apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Adapun orang-orang belakangan, sebaliknya, belajar untuk lancang berbicara, belajar untuk bisa berdebat, belajar untuk berbantah-bantahan, maka mereka mempelajari ilmu kalam, ilmu mantik, belajar bagaimana dia bisa menggunakan filsafat, memutarbalikkan kalimat, menyusun kata-kata sehingga bisa mengalahkan lawan bicaranya dan seterusnya. Sehingga menjadi orang-orang yang lancang. Ketika mereka lancang berbicara, maka mereka mengada-adakan berbagai macam kebinahan-kebinahan Dengan alasan yang dibuat-buat oleh ucapan mereka. Bukankah, bukankah, bukankah berarti, berarti, berarti. Kalau begini berarti begitu, kalau begitu berarti begini. Bukankah ini begini, bukankah ini begitu. Dengan permainan kata, dengan permainan kalimat. Bukan dengan dalil, bukan dengan hujjah, bukan dengan kalau Allah kalau Rasul. Itulah yang dikatakan kebidahan. Maka ketika satu kaum mengada-adakan kebidahan, kata Hasan ibn Atiyah rahimahullahu taala sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi mengatakan kalau satu kaum mengada-adakan kebid'ahan, niscaya akan dicabut satu ajaran sunnah dari dia, dari dirinya. ثم لا يعيدها alaihim ila yaumil qiyamah kemudian tidak dikembalikan lagi kepada mereka sampai hari kiamat. Apa maknanya? Maknanya akan terlupakan satu sunnah, akan hilang dari mereka satu ajaran Nabi dan kemudian tidak dikembalikan lagi sampai hari kiamat. Artinya orang tadi tidak akan bertaubat sampai hari kiamat dan nggak akan kembali lagi sunnah tadi kepada mereka ila yaumil qiyam. Ini isyarat. Isyarat yang menunjukkan bahwasanya kebid'ahan itu sulit untuk bertaubat. Biasanya yang namanya ahlul bid'ah dia akan ngotot dengan ilmu kalamnya, dia akan ngotot dengan kepandaian berdebatnya. Dia akan ngotot dengan berbagai macam keahlian retorika, dengan berbagai macam keahlian filsafat. Dia akan membela kebidahan yang mati-matian. Tidak ada, jarang sekali yang kemudian mereka rujuk kepada sunnah jarang. Seringkali kalau sudah mengerjakan satu kebidahan, maka sunnah ditinggal, dan kemudian mereka merasa benar, merasa benar, merasa benar ila yaumil qiyamah. Merasa apa yang mereka lakukan adalah hak, merasa apa yang mereka lakukan adalah suatu kebaikan, apa yang mereka lakukan adalah hasanah. Ini hasanah. Walaupun bid'ah, tapi hasanah selalu demikian sepanjang masa. Artinya sunnahnya akan hilang ila yaumil qiyamah dan mereka tetap terus seperti itu ila yaumil qiyamah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh ini musibah yang kita dianjurkan untuk beristirja. Istirja, ini mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berkata Mus'ab atau Abu Mus'ab rahimahullah. Abu Mus'ab adalah sahabatnya Imam Malik rahimahullahu taala. Kata beliau sebagaimana dinukil dalam kitab Al-Iqtisam Qadima alaina Ibnu Mahdi. Datang kepada kami seorang yang bernama Ibnu Mahdi. yang datang ke Madinah. Karena Imam Malik adalah Imam Madinah. Juga Abu Mus'ab ada di sana. Orang tadi masuk yang bernama Ibnu Mahdi rahimahullah. Fasalla wa wada'a rida'ahu baina yaday Dia salat dan meletakkan jubahnya, jaketnya di depan sah. Falamma sallama al-imam ketika imam sudah salam ramaqahun nas bi absarihim. Ketika salam, ini salat jamaah. Ketika mereka salam, mereka semua melihat kejubah tadi yang ada di hadapan saf sambil melirik ke Imam Malik. Melihat lagi kejubah, melihat lagi ke Imam Malik. Masyarakat merasa asing, merasa aneh ada jubah yang diletakkan di depan orang sholat Gelisah. Mereka gelisah dan melihat Imam Malik. Waramaku Malikan. Mereka memperhatikan Imam Malik rahimahullah. Apa komentar Imam Malik tentang jubah yang taruh di hadapan orang sholat itu? wakana kana qad imami dan mereka sholat di belakang imam dan orang tadi juga sholat di belakang imam. Falamma sallama qala Man ha huna min al-hirs min al khuras Imam Malik setelah salam berkata, siapa di antara kalian atau siapa penjaga hari ini? Maka bangkitlah dua orang. Faqala khud sahibu hadha tau. fahbisahu. Kata Imam Malik, tangkap pemilik jubah ini dan tahan dia. Ditahan. Tahu bisa. Maka ditahanlah orang tadi yang meletakkan jubahnya di hadapan orang sholat. Faqila lahu innahu ibn Mahdi. Ada yang mengasih tahu kepada Imam Malik. Wah Imam Malik. Sesungguhnya orang itu adalah seorang yang terkenal. Yang namanya Ibnu Mahdi. Fawajjaha ilaihi. Wa lahu. Maka Imam Malik pun mendatangi Ibnu Mahdi. Yang ditahan tadi. Kemudian dikatakan, "Ama khiftallah wa tayaqantahu annahu wudi'a thawb wada'a thawbuka baina yadayk fi Takutlah kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Ama khiftallah? Apakah engkau tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan apakah engkau tidak yakin bahwa engkau tadi meletakkan jubahmu tadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan orang yang salat. Artinya engkau meletakkan jubah tadi antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. musallina bin dan engkau telah mengganggu orang yang sholat tadi dengan memperhatikan jubahmu. Wah, ini jubah Yaman ini. Oh, ini kayaknya jubah yang mahalan ini. Atau sebaliknya, ini jubah kok kayak kumel begini, jubah siapa ya? Orang-orang yang sholat tadi memperhatikan jubah tadi terganggu atau tidak terganggu? Terganggu. Wa ahdatsa fi masjidina syai'an ma kunna na'rifuhu. Kata Imam Malik rahimahullah, sungguh engkau telah mengada-adakan satu kebidahan. <clears throat> Perkara baru yang gak pernah terjadi di masjid ini. qad qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan Nabi SAW sudah bersabda, Man ahdatha fi, fi masjidina hada hadathan, fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wal nasi ajma'in. Siapa yang mengada-adakan di masjid kami ini satu kebidahan baru, maka atasnya laknat Allah dan para malaikatnya dan manusia seluruhnya. Fabaka Ibnu Mahdi rahimahullah. Maka menangislah Ibnu Mahdi. Karena Ibnu Mahdi seorang yang alim, seorang yang saleh. Tetapi beliau salah ketika itu, ditegur oleh Imam Malik dengan teguran yang keras. Fabaka ibn Mahdi. Maka menangislah ibn Mahdi, menangis. Wa ala ala nafsihi alla yaf'al dhalika abadan. Kemudian berkata pada dirinya berikrar, sungguh aku tidak akan melakukan yang seperti ini selama-lamanya. Di Masjid Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa maupun di masjid-masjid lain. Fi masjidin Nabi wala fi ghairihi dan tidak pula aku lakukan di masjid-masjid lain. Ikhwan ibn Allah. Kalau ada tempat yang khusus letakkan di tempat yang khusus, tempat sepatu, tempat jaket. Kalau ada tempat penjagaan di sana, tempat penyimpanan, titipkan. Jangan taruh depan orang salat dengan alasan supaya tidak hilang. Titipkan di tempat penyimpanan yang aman. Kalau taruh di depan sholatmu, kamu sholat sambil menjadi penjaga begitu. Menjaga jaketmu. Kamu. Ya. Bingung dengan jaketmu. Lah yang lain. Ya. Apalagi ditempatkan di masjid yang tidak pernah terjadi hal tersebut. Ya. Artinya, mereka akan terheran-heran ini jaket siapa? Gak pernah ada orang naruh jaket di depan saf seperti ini. Sebagaimana zaman Imam Malik rahimahullah. Maka beliau menegurnya dengan keras karena mengganggu orang yang salat. Ama khiftallah, apakah kau tidak takut kepada Allah bahwa kau meletakkan jubahmu di hadapan orang salat sedangkan orang salat tadi menghadap Allah? Berarti engkau meletakkan di depan orang-orang yang sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, a'azakumullah muslimin yang saya hormati. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika terganggu dengan jubahnya sendiri. Beliau selesai sholat, kembalikan jubah ini kepada Abu Jahmin. Kembalikan kepada dia. Dan bilang Rasulullah SAW minta diganti jangan jubah ini. Berikan ambijaniyatihi. Berikan kepadaku ambijaniyah. Jubah itu agak mahal, agak tinggi harganya. Sedangkan ambijaniyah di bawahnya. Lebih murah, lebih kasar. Tetapi tidak ada corak macam-macam. Kata Nabi, ambilkan. Punya dia ambijaniahnya. Biar aku diberi ambijaniah saja, jangan yang ini. Kenapa? Kata Nabi, Al-hatni anifan an Sungguh dia telah melalaikan aku dari salatku. Jubah tadi telah melalaikan dari salatnya. Nah bagaimana kalau jubah tadi yang Masya Allah lurik-luriknya, corak-coraknya menarik. Ditaruh di depan orang yang sholat. Yang terganggu bukan hanya Nabi, tetapi semua yang di belakangnya akan terganggu. Yang perlu kita ambil pelajaran penting dari kisah Imam Malik tadi yang marah kepada orang tadi. Padahal orang tadi orang saleh, padahal orang tadi bukan ahlul bid'ah, bukan. Orang tadi seorang Ibnu Mahdi rahimahullah yang juga berilmu sesungguhnya. Tetapi ditegur dengan keras Siapa penjaga di sini? Tangkap orang ini. Yang telah mengada-adakan perkara baru di Masjid Rasul sallallahu alaihi wa wasallam. padahal perkara tadi sesungguhnya adalah perkara yang makruh karena akan mengganggu orang yang sholat. Tetapi Malik marahnya karena bukan hanya mengganggu orang sholat saja, tetapi ini perkara baru yang diada-adakan di masjid Nabi SAW yang sebelumnya nggak pernah terjadi. Ada dua sisi dilarangnya. Sisi pertama mengganggu orang sholat. Dan itu dikatakan oleh para ulama, apa-apa yang kira-kiranya mengganggu orang sholat makruh. Maka jangan sholat pakai kaos yang di belakangnya ada tulisan-tulisan, bahkan ada tulisan-tulisan lucu. Sehingga orang yang di belakang sholat tersenyum-senyum melihat kaos. Ini makruh, tidak boleh. Apalagi yang lebih daripada itu. Sisi kedua, dilarangnya dari sisi kebidaahan. Karena di zaman para sahabat nggak terjadi. Mereka tidak meletakkan dan Nabi pun tidak meletakkan di hadapannya kecuali tongkat untuk setelah Nabi SAW selesai. Nggak ada yang lain. Tiba-tiba di zaman para sahabat juga tidak begitu, para tabiin tidak begitu. Tiba-tiba di zaman Imam Malik ada seorang yang meletakkan jubahnya di depan sahabat. Ikhwan muslimin yang saya hormati. Berarti sisi kedua akbar wa ashad dari sisi pertama. Sisi yang kedua ini kebid'ahan. Sisi pertama adalah kemakruhan tadi, mengganggu sholat. Maka ikhwan ibn a'azakumullah tentunya yang namanya kebid'ahan lebih dahsyat. Qala Abu Ishaq Asy-Syatibi rahimahullah. Wa hadha ghayatun fi tawqi fi tawqi wa tahfud fitarki ihdati ma lam yakun. Kata Abu Ishaq yaitu Asyatibi rahimahullah sebagaimana dalam kitab Al-Iqtisam dan beliau setelah menukil ucapan Imam Malik tadi, Imam Syatibi mengomentari. Ini adalah wayah fit wa Ini adalah puncak penjagaan dan puncak kehati-hatian. Agar tidak terjadi perkara-perkara muhdath, perkara-perkara bid'ah di masjid beliau rahimahullah. At-tawaqi menghindari, wa tahafud menjaga. tarki ihdati ma lam yakun yakni menjaga dan berhati-hati agar jangan sampai terjadi perkara yang tidak pernah terjadi dalam ibadah-ibadah Rasulullah, dalam masjid-masjid Rasulullah, agar jangan sampai terjadi apa yang tidak pernah terjadi. Kalau gitu, hias-hiasan kaligrafi juga nggak terjadi zaman Nabi? Iya, itu termasuk. Berarti berbagai macam eh, tanggalan-tanggalan yang bergambar dengan gambar-gambar ini, gambar itu, bahkan gambar orang, gambar Syekh Fulan, gambar Imam Fulan, gambar tokoh pendiri Fulan juga ada. Naam. Lebih-lebih lagi. Sebab akan terkena sekian masalah Masalah pertama, perkara yang tidak pernah terjadi di zaman Nabi, di masjid Nabi, di masjid sahabat. Tidak terjadi. Perkara kedua, bahwa itu mengganggu orang sholat. Perkara ketiga, yang digambar itu adalah gambar makhluk hidup dan itu haram. Tidak boleh menggambar makhluk hidup dan tidak boleh memajang makhluk hidup. Lebih mengerikan lagi. Berarti sekian masalah. Masih harus ditambah yang keempat lagi dan itu adalah ulu fis Berlebih-lebihan dalam memuliakan orang soleh. Sampai gambarnya taruh di masjid. Astagfirullahaladzim. Tidak gambar Rasulullah, tidak gambar sahabat, tidak gambar tabi, tidak ada ditempel di depan masjid, tidak ada. Ini gambar orang soleh, sesoleh-solehnya. Soleh mana dengan para sahabat? Sesoleh-solehnya, soleh mana dengan para a'imah, para imam-imam. Apakah gambarnya ditempel di masjid? Tidak demi Allah. Tidak Allah. Maka ini adalah muhdas, perkara muhdas, perkara bid'ah, ditambah lagi perkara yang haram, ditambah lagi perkara gulu berlebih-lebihan terhadap orang saleh, ditambah lagi perkara mengganggu orang yang sedang sholat di masjid. Di masjid matanya meliriknya ke gambar tadi. Oh ini rupanya syekh pendiri organisasi ini. Kita sholatkan diri organisasinya fulan, masjidnya kelompok fulan ini. Oh ini tokohnya rupanya. Allahu Akbar imamnya takbir, kaget dia. Belum baca Al-Fatihah, belum baca ini, belum baca itu. Masih memikirkan gambar tadi. Ini menunjukkan perkara yang sungguh memiliki sekian perkara penyelisihan terhadap Quran bos sunnah. Alat dikatakan oleh Imam Syafi'i, maka Imam Malik sangat berhati-hati dan sangat menjaga masjidnya yang merupakan masjid Rasul. Jangan sampai terjadi dalamnya perkara-perkara muhdas. Khaufan min tilkal la'nah, takut terkena laknat. Karena Nabi bersabda, siapa yang mengada-adakan di masjid kami ini perkara-perkara baru, muhdad maka bagi dia laknat Allah fama dhannuka bima siwa wad'it maka bagaimana pendapatmu kalau perkara permuhdah tadi bukan hanya meletakkan baju di depan saf bukan bukan hanya meletakkan jubahnya di depan saf tetapi berbuat berbagai macam ajaran-ajaran baru di dalamnya tentunya lebih mengerikan lagi dan jangan berkata Otak berarti nembok masjid juga muhdah dong. Pakai atap juga muhdah dong. Dulu kan nggak ada. Berarti pakai alas juga muhdah dong. Berarti pakai e, keramik juga muhdah dong. Bagaimana kita jawab? Perkara-perkara tadi ada dan dikerjakan oleh Rasulullah SAW walaupun bentuknya belum seperti ini. Nabi sholat pakai alas pernah apa nggak pernah? Pernah. Bahkan masjid Nabi pakai atap sebagian depannya. Walaupun tidak seluruhnya. Berarti hukum asalnya boleh. Pakai atap supaya tidak kepanasan. Supaya tidak terkena hujan. Silahkan. Temboknya ada. Nabi membuat kelilingnya tembok. Walaupun tidak setinggi kita. Tetapi ada hukum asalnya. Maka perkara tadi perhukum asalnya ada. Membatasi dengan batas di sekelilingnya dengan tembok ada. Memberi atap ada walaupun berbeda caranya dulu mungkin pakai rumbia, ya, pakai daun-daun kurma, tapi sekarang pakai teh genteng, silahkan. Tetapi ada al asal mewujud, hukum asalnya ada. Tetapi perkara-perkara tadi menempelkan berbagai macam hiasan-hiasan di masjid, gambar-gambar, kaligrafi dan sebagainya tidak terjadi. Padahal kalau itu bagus, maka tentunya akan didahului oleh Rasulullah dan para sahabatnya sebelum kita. Kalau itu baik, akan didahului oleh mereka. Kalau perlu, di depan sini ditulis semua bacaan sholat. Jadi yang gak hafal bisa nyontek. Ya kan? Kalau bagus, akan didahului oleh mereka para salafus saleh. Mereka yang belum hafal nempel ke dinding-dindingnya. Allahu Akbar, baca di depan. Masya Allah. Ini uh, bacaan iftitah, ini bacaan Al-Fatihah, ini bacaan ruku, bacaan sujud, bacaan ini, bacaan ini semuanya. Sehingga orang yang sholat enak, nggak usah ngapalin lagi, baca depan bisa nyontek. Nggak dilakukan oleh para sahabat. Wala tabi'in, wala tabi'it tabi'in, wala para a'immah. Ini menunjukkan bahwa itu bukan baik, tapi muhdas. Ikhwan Apalagi kalau bukan untuk dibaca. Oh maksud saya, nempelkan kaligrafi bukan untuk dibaca. Lalu untuk apa? Ya untuk hiasan saja lebih parah. Berarti kamu melecehkan fungsi Al-Quran. Sudah tidak lagi untuk dibaca. Bukan untuk dipaham. Tapi untuk menghiasi. Kata Syekh bin Bas rahimahullah. Al-Quran ini diturunkan bukan untuk hiasan. Maaf saja. Al-Quran ini diturunkan bukan untuk hiasan dinding. Tapi untuk dipelajari. Dibaca, diamalkan. Dibaca, dipelajari, diamalkan. kaum muslimin saya hormati. Maka hiasan-hiasan itu pun dikatakan oleh para ulama tidak dianjurkan. Karena itu diturunkan bukan untuk hiasan, tetapi untuk dipelajari, dibaca, dikerjakan. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, "Sahibul bid'ah ma yazdadu min Allah ijtihadan wa siyaman wasalatan illa zdada minallahi bu'da. Kata Al Hasan Al-Basri, pelaku-pelaku bid'ah yang mengerjakan berbagai macam ajaran-ajaran baru dalam agama, tidaklah mereka menambah kesungguh-sungguhannya, tidaklah mereka menambah puasanya dan sholatnya, kecuali justru bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Al Hasan Al Basri rahimahullah sebagaimana dinukil dalam kitab Al Iqtisam oleh Imam Syatibi rahimahullahu taala. Bisa dilihat dalam juz pertama halaman 155. Kata Hasan Al Basri, sahibul bid'ah, pelaku-pelaku kebid'ahan yang mengerjakan berbagai macam ajaran-ajaran baru yang dibikin-bikin, yang dibuat-buat, yang tidak diperintah oleh Allah, tidak diperintah oleh Rasulnya, orang ini bersemakin semangat, semakin bersungguh-sungguh, semakin jauh dari Allah. Kenapa? Karena kalau bersungguh-sungguh dalam kebidahannya, dia semakin jauh dia dari Allah. Semakin sungguh-sungguh dia dalam kesesatannya, dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Salatnya ditambah dengan kebidahan-kebidahan. Maka semakin dia banyak salatnya, semakin banyak kebidahan yang dikerjakan. Semakin banyak puasanya, semakin banyak kebidahan dalam puasanya. Berarti orang ini semakin jauh, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian dikata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Orang-orang yang demikian semakin semangat mereka beribadah, semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari Allah karena dia menambah-nambah ibadahnya dengan kebidahan-kebidahan. Nasallallahu alaihi wa Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berkata Ayyub Sikhtiyani rahimahullah, "Mazdada sahibu bid'atin ijtihadan illa zdada minallahi bu'da." Kata Ayyub Sikhtiyani mengucapkan dengan kalimat yang hampir sama dengan apa yang diucapkan oleh Al-Hasan Al-Basri. Apa itu ucapan beliau? Mazdada sahibu bid'ah, tidaklah pelaku bid'ah menambah kesungguh-sungguhannya kecuali bertambah dia jauh dari Allah. Kalau orang yang mengerjakan sunnah, semakin bersungguh-sungguh, semakin dekat dengan Allah. Iya kan? Setiap orang yang mengerjakan sunnah nabawiyah, mengerjakan ajaran-ajaran sunnah Rasulullah, semakin bersungguh-sungguh, semakin dekat pada Allah. Semakin serius, semakin sungguh-sungguh, semakin ikhlas, semakin dia dekat dengan Allah. Tetapi kalau orang itu mengerjakan kebidahan-kebidahan, semakin sungguh-sungguh, justru semakin jauh dari Allah. Semakin dia semangat, semakin jauh dari Allah. Semakin banyak dia beribadah dengan kebidahannya, semakin jauh dia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ucapan Al-Hasan Al-Basri, ucapan Ayyub As-Sikhtiyani, ucapan Imam Syatibi, ucapan sekian para ulama. Masya Allah. Lihat ucapan berikutnya. Ucapan Abu Ishaq Syatibi rahimahullah. Wa yusahhi hadan ma asyara ilaihi hadis sahih yang membenarkan nukilan-nukilan di atas yang membenarkan ucapan Al Hasan Al Basri dan ucapan Ayyub as adalah hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang khawarij. Ini mendukung pendapat-pendapat beliau-beliau tadi. Apa hadis Rasulullah SAW tentang khawarij? Kata Nabi, "Yakhruju min dhi'i hadha takhiruna salatakum ma'a salatihim wa ma'a siyamihim nanti akan datang dari turunan orang seperti ini orang-orang yang salat kalian gak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka puasa kalian gak ada apa-apanya dengan puasa mereka ibadah kalian gak ada apa-apanya dibandingkan dengan ibadah mereka berarti salatnya mengalahkan salat para sahabat puasanya mengalahkan puasa para sahabat Ibadahnya mengalahkan ibadah para sahabat. Yamruquna minad dini kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Ternyata mereka menyimpang dari agama ini. Seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Kata Imam Syatibi, fabayyana awalan ijtihaduhum. Fabayyana awalan ijtihaduhum. Maka Nabi menerangkan pertama kali bagaimana semangatnya khawarij dalam beribadah. Diterangkan di awalnya oleh Nabi SAW betapa hebatnya sholat mereka, betapa hebatnya puasa mereka, betapa hebatnya ibadah mereka. Tetapi Nabi menyatakan di akhirnya bahwa mereka sesat. Keluar dari agama, menyimpang dari agama. Bayangkan. Artinya kesungguh-sungguhan khawarij dalam beribadah gak bermanfaat. Kesungguh-sungguhan khawari dalam sholatnya dalam puasanya, gak bermanfaat. Maka wajar saja. Kalau Ibnu Musayyib rahimahullah atau beberapa ulama, Allah, Allah alam, siapa namanya pernah melihat seorang khawarij sholat dengan khusyuk maka seorang ulama tadi yang melihatnya komentar. Sambil mengambil sendalnya, pindah tempat. Menjauhi si khawarij tadi. Sambil berkata, khusyu'un nifak Khusyu'un nifak Ini khusyuk yang dibuat-buat. Ini khusyuk yang dusta. Ini nifak Kenapa dia tahu masalah kekhusyuan atau masalah keikhlasan atau masalah nifak yang dalam hati? Kok tahu sih? Dari mana? Apakah dia tahu yang goib? Bukan. Bukan alim tadi tahu yang goib, bukan. Tetapi terbukti. Terbukti. Apa buktinya? Kalau dia khusyuk sholatnya benar-benar pada Allah, mana berani dia menumpahkan darah muslimin. Iya kan? Kalau dia sungguh-sungguh sholatnya kepada Allah, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat tadi pasti akan mencegah dari kemunkaran dan mencegah dari kedoliman mencegah dari fahisyah. Tapi orang ini sholatnya khusyuk. Setelah itu keluar, memerangi muslimin, membunuh muslimin. Ah, khusyuk nifak. Ini khusyuk nifak. Berpura-pura saja dia khusyuk. Padahal tidak khusyuk dan tidak takut pada Allah Subhanahu wa taala. lihat. Berarti yang namanya ahlul bid'ah wa dhalalah, para kelompok-kelompok sesat yang menyimpang dari agama, kelompok-kelompok sesat yang menyimpang dari Quran dan Sunnah, maka mereka tidak bertambah ibadahnya kecuali bertambah jauh dari Allah. Tidak semakin bersungguh-sungguh kecuali mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala seperti hadis ini. Wa huwa bayyinun min jihati annahu la yuqbal minhu sarfun wala adlun. Dan juga ini sangat jelas dalam hadis tadi bahwa mereka tidak diterima tebusannya dan tidak terima pula bayarannya. Artinya apa yang mereka upayakan sia-sia. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Rasulullah SAW menyatakan dengan kalimat merukuna minat din kama yamruqu merukusahmu minar ramiyah. Artinya mereka benar-benar keluar dari agama. Ada yang sudah sampai secara keseluruhan. Artinya sudah kufur, sudah kafir. Ada yang belum. Tapi mengarah mengarah keluar dari Islam sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, menjauh, menjauh, menjauh. Ikhwan ibn Azzaqumullah. Wa huwa bayyinun. Dan itu sangat jelas. Fa kullu amalin ya'maluhu 'alal bid'ah, maka setiap amalan yang dikerjakan tapi di atas kebid'ahan maka tidak diterima. Sebagaimana ucapan Rasulullah SAW, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu raddun." Siapa yang mengerjakan satu perkara yang tidak ada perintahku, maka itu tertolak. Hadis dari Aisyah sahih di dalam kitab sahih. Wal fasadud dakhil 'ala nas bihi fi asli syariah wa fi furu'. kama law lam ya'malhu maka orang yang beramal dengan kebidahan-kebidahan seakan-akan dia tidak beramal apapun, enggak dinilai oleh Allah. Bahkan terancam dengan ancaman dosa. Wa yazidu ala tarkil amal bil inadi ala alladzi tatammanahu ibtida'uhu ditambah lagi wa ditambah lagi orang tadi di samping mengerjakan bid'ah otomatis mengerjakan eh, meninggalkan sunnah iya kan orang yang mengerjakan kebid'ahan otomatis dia meninggalkan sunnah-sunnah karena agama Allah ini lengkap kalau ditambahkan satu kebid'ahan mesti akan ada sunnah yang tergeser maka orang tadi mengerjakan satu kebid'ahan. Maka ibadahnya tadi dengan kebid'ahan didasari kebid'ahan tidak diterima. Radun. Ditambah lagi dia meninggalkan sunnah Nabi. Dan ditambah lagi inad. Penentangan terhadap sunnah tadi. Dan itu konsekuensi kebid'ahan. Itu satu kemestian yang otomatis bagi setiap orang yang mengerjakan kebid'ahan. Ketika dia berkata, tapi bid'ah ini kan baik. Otomatis dia mengatakan sunnah itu jelek. Loh kamu mengerjakan kebidahan itu kan berarti bertentangan dengan sunnah. Berarti kamu mengerjakan sesuatu yang selain sunnah dan kamu anggap lebih baik dari sunnah. Artinya sunnah tadi jelek, bid'ahmu yang baik. Begitu kan? Astagfirullahaladzim. Ini konsekuensi yang mengerikan. Qala thumma bayana akhiran bu'dahum minallah. Kemudian dijelaskan lagi bahwa mereka jauh dari Allah. Yani al-fasad dakhil 'ala an-nasi bihi fi asli syariah wa fi ruhul a'mal wal i'tiqad bahwa semua kerusakan yang masuk pada manusia dalam dasar syariat dan dalam berbagai macam amalan-amalan dan keyakinan-keyakinan semuanya akan membuat orang semakin jauh dari Allah. Wa huwa yadhunnu ma'a dhalika anna bid'atahu taqarrubu taqarrubu atau tuqarribuhu ilallah. Tetapi mereka yang sedang mengadakan kebidahan dan membuat satu yang menyelisihi sunnah, yang membuat jauh dari Allah, ternyata meyakini yang dikerjakannya mendekatkan diri kepada Allah. Kasihan. Kasihan. Inilah yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Di dalam akhir surat Al-Kahfi. Tentang mereka-mereka yang mengerjakan berbagai macam kejelekan-kejelekan وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا Tapi mereka mengira bahwa mereka sedang berbuat baik. قُلْ هَلْ tunabbi'ukum bil أَعْمَالًا a'mala kata Allah. Maukah aku tunjukkan kalian tentang orang-orang yang paling merugi kehidupannya di dunia? Yaitu alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wayasabuna annahum yuhsinuna sun'a yaitu mereka-mereka yang berbuat kejelekan orang-orang yang dalam keadaan dhalla sa'yuhum fil hayati dunia, yang sesat jalannya di kehidupan dunia sesat itu menyimpang dari sunnah menyimpang dari Quran menyimpang dari ajaran Nabi itu dhalla sa'yuhum sa'yuhum fil hayati dunia. tetapi yasabuna annahum yuhsinuna sun'a tapi mereka mengira bahwa mereka sedang berbuat baik ini adalah aksarina a'mala. Ini orang-orang yang paling merugi kehidupannya di dunia ini. Orang yang paling merugi amalannya. Kasihan. Kasihan mereka. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada mereka dan kita semuanya. Semoga Allah SWT memberikan bimbingan ilmu Quran wa sunnah. Semoga Allah SWT membimbing kita untuk memahaminya sesuai dengan pemahaman salafus salih. Semoga kita dan mereka semua diselamatkan dari kebinahan-kebinahan. Semoga terbimbing ke dalam sunnah nabawiyah dan para jalan para salafus saleh. Jangan sampai seperti yang dikatakan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab ketika melihat seorang Nasrani di gerejanya sedang berzikir pada Allah dengan tasbih yang besar. Maka Umar berkata, lihat ya, pendeta itu di gereja itu. Maka anak buahnya, para pasukannya semuanya melihat pendeta tadi yang bertikir dengan biji-biji yang besar. Dikatakan oleh Amirul Mukminin, lihatlah, ini yang dikatakan amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Apa amilatun nasibah? Amil orang yang beramal nasibah, tapi sia-sia. Kasihan. Ini yang dikatakan oleh Allah amilatun nasibah yang akhirnya taslana hamia, orang yang seperti tidak akan masuk dalam neraka. Beramal tapi sia-sia. Kasihan. Beribadah tapi nggak diterima. Kasihan. Berupaya dia untuk berzikir, untuk beribadah, tetapi tertolak, tertolak, tertolak. Kenapa? Karena dengan cara-cara bid'ah, dengan cara yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Amilatun nasibah. Siapa yang dipuji oleh Nasrani tadi? Hah? Allah. Walaupun mereka menyebutnya Tuhan Allah, tapi yang dimaksud Allah. Tetapi tetap tidak diterima. Ikhwan ibn a'azakumullah. Karena kebidahan mereka, karena kesyirikan mereka, karena kekufuran mereka, amilatun nasibah maka amalnya sia-sia puji Tuhan puji Tuhan kata mereka apa mana puji Tuhan alhamdulillah segala puji bagi Allah ya kan sama secara makna tapi dari muslimin diterima dari mereka tidak diterima kenapa karena mereka menyertakan bersama zikir-zikir tadi kekufuran kebid'ahan, ajaran-ajaran baru yang sangat banyak yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi Isa alaihi salam. Maka amilatun nasibah. Amalannya sia-sia. Ucapan dikirnya puji Tuhan, puji Tuhan, tidak diterima. Ucapannya alhamdulillah, alhamdulillah, tidak diterima. Kenapa? Karena mereka mengiringinya dengan kebidahan dan kesyirikan, kesyirikan dan kekufuran, kekufuran. Lain asrak telah hebatan amalu. Kalau kau berbuat syirik, akan gugur amalan-amalanmu.